Jadi jam 8 lewat 15, sekarang jam 9 lewat 15. Jam saya, jam-jam yang murah saya tak tahu lah. Sombong yang sok sombong. Jam saya mati, saya pergi ke toko jam, saya cari yang paling tipis. Mbak, ada jam yang tipis nggak? Kenapa Pak? Tangan saya kurus. Kalau jamnya besar nampak betul kita kurus. Jadi saya beli jam tak saya tengok harganya. Mana yang paling kecil itu saya pakai. Pak Ustaz saya mau tanya, setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Dua kali diulang. Benar. Pak Ustadz saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini, ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Ya, udah, udah streaming, udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalah. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalah. Amal bukan sholat. Amal bukan baca yasin. Amal bukan puasa sunat itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami Pak Ustaz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatnya perda perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu bang. Dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun bang. Udah pensiun baru datang. Ustaz Sohan, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan udah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP, KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustadz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustadz-ustadz? Kumpulkan ustadz-ustadz, kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Oh, banyak yang setuju. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah. Lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah, ayah, emak, nih transkrip nilai, mak. Nih, nih. Berapa IP kau nak? 2,0 apa 2,0? Ayah sabar ya ya. Ini takdir dari Allah. Eh, anak hantu. Dikasih duit yang menyelesaikan masalah, menambah masalah. Eh yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. yang anak asal balik susah, asal balik susah. Belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP dia. Ah, ini susah. Yang pertama amal, amala. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadah. Nah, itulah dia sholat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini digunanya di dunia ini cuma dua saja. Amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore disiplin, tidak bolos ke mall. Itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang, melanggar peraturan. Saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil. Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal. Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. Dua itu tadi tujuan kita hidup ini. Amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, apalagi ah, ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Nah, jangan kau tanya lagi. Saking tak ada lagi kertas dah. Selamat menikmati.